Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi. Wa man wala hamma ba'd. Ayuhal ikhwatu fillah. Rahimani wa rahimakumullahu ta'ala jami'an. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan izinnya semata kita melanjutkan insyaAllah ta'ala. Alhamdulillah majelis kita qabla zuhur yang kita sampai kepada usul yang ketujuh yaitu al-ibti'ad anil hizbiyat wal jama'atil islamiyah sirriyah wajibnya kita menjauh dari kelompok-kelompok hizbi dan jamaah-jamaah sirriyah jamaah-jamaah yang terselubung yang memiliki berbagai penyimpangan-penyimpangan dalam usul dan dalam dakwah ahlu sunnati wal jamaah. Nah, kita telah menyebutkan contoh-contoh di dalamnya barakallahu fikum dari jamaah-jamaah hizbiyah di zaman kita sekarang. Nah, maka kita melanjutkan insyaallah taala <clears throat> pada usul yang kesembilan yang ingin saya bacakan dari keterangan Asy-Syaikh uh, eh, Abdul Salam bin Barjas rahimahullahu taala. Usul yang kedelapan kita langkai cukup insyaallah dengan apa yang sebelumnya yaitu beriltizam di atas apa yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an dan sunnah dan ijma' para salaful ummah terkait dengan muamalah terhadap penguasa kita. Dan ini sudah sering barakallahu fikum bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah terhadap penguasa mereka mendengar dan taat dalam perkara yang ma'ruf dan diam dari perkara yang mungkar. Bukan berarti mungkar itu kita ikut melakukannya. Ya, tetapi kita diam dan tidak apa? menentang kepada penguasa, tetapi kita diam dan berdakwah di atas kebenaran dengan usul-usul sunnah. Ya, adapun pemerintah kita, penguasa kita, dosa bagi mereka ketika mereka melanggar hukum-hukum Allah, melanggar syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala baik dalam perkara akidah, dalam perkara sunnah, dalam perkara muamalah, dalam perkara eh, amalan-amalan uh, saleh, ya, dalam bermaksiat kepada Allah, dosa-dosa besar dan seterusnya, maka kita tidak mengikuti barakallahu fikum, tetapi kita bersabar dan tetap terus berdakwah kepada mereka. Mendakwai mereka bukan berarti diam, apalagi melakukan kemungkaran tersebut atau kita bergabung di dalam kemungkaran-kemungkaran tersebut. Ini penting barakallahu fikum dengan berdasarkan dalil-dalil yang sudah ma'ruf terkait dengan bagaimana bermuamalah kepada penguasa. Nah, kemudian uh, usul yang kesembilan adalah munabatatu ahlil bidah wa tahdhir minhum, yaitu menjauh dari ahlil bidah dan mentahdir mereka. Ini yang ingin saya bacakan. Setelah itu kita uh, tutup majelis kita insyaallah taala. Naam. Kata beliau rahimahullah, ajma' as salaf ala munabadati ahli bidah wa tahdhir minhum kama hakahu anhum al qadi Abu Ya'la wa ghairuhu min al muhaqqiqin. Ijma' sepakat para salaf mentah, menjauhi ahlul bidah dan mentahdir mereka. Sebagaimana hal ini dihikayatkan dari mereka tentang mereka tentang salaf dari Imam Al-Qadhi Abu Ya'la dan selainnya dari para ulama al-muhaqqiqin bahwa salaf sepakat ijma menjauhi ahlul bid'ah dan mentahdir mereka, tidak duduk bersama mereka. Wa mimma yajdaru tanbih alaihi fi hadhil qadiyah dari hal yang sepantasnya untuk diperingatkan dalam qadiyah ini di masa kita sekarang ini adalah ahlul bid'ah di zaman kita ini yatasattaruna bilibasi sunnah mereka selalu berpakaian menyembunyikan diri dengan pakaian sunnah. Ya, berpakaian dengan apa? Pakaian sunnah. Wa yakhtafuna khalfa ismiha. Bersembunyi di balik nama sunnah. Memakai nama sunnah, berpakaian pakaian sunnah, tetapi bainamahum gharikuna fil bid'ah. Padahal mereka itu tenggelam dalam bid'ah-bid'ah. Ya'rifu dzalika kullu man nadhara ilaihim an qurbin. Akan mengetahui hal itu seluruh orang-orang yang melihat mereka dari dekat yang mengetahui hakikat mereka adapun kita-kita atau umat kaum muslimin para salafiyin dari jauh tidak melihat tidak mengetahui para ulama-ulama mengetahui mereka dari dekat bahwa mereka ini hizbiyun ahlul bid'ah tapi berbahasa dengan bahasa sunnah berdakwah dengan kata-kata sunnah dan berpakaian dengan pakaian sunnah namun mereka ini adalah tenggelam dalam bid'ah Naam, wa tal'ama ala ma ala ma ya, yatasarruna min hizbiyat. Para ulama itu mengetahui apa yang mereka sembunyikan dari hizbi-hizbiyah tadi, watanzimat dan dari aturan-aturan, program-program mereka, wa muhawala khuruji halal hakimil muslim dan upaya mereka untuk keluar memberontak kepada penguasa muslim dan mencabut bayat dan semisalnya. Naam, ini barakallahu fikum mereka sembunyikan. Ya, mencela pemerintah berpura-pura. Mereka bersama pemerintah masuk di lembaga-lembaga pemerintah. Bahkan sedikit dari mereka tidak sedikit menjadi menteri, menjadi gubernur, menjadi wali kota, menjadi anggota DPR, MPR. Masuk di lembaga-lembaga pemerintah, menampakkan dirinya taat dengan pemerintah. Padahal dia punya tujuan untuk mengguncang dan menggulingkan penguasa. Lalu mengambil alih kekuasaan itu. Ini mereka. Hizbiyun. Tetapi yang aneh, barakallahu fikum, sebagian dai sunnah yang juga berkata dengan sunnah. Awalnya dai sunnah. Berpakaian dengan sunnah. Berkata-kata dengan sunnah. Namun dengan perjalanan hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun, terus menerus tidak ada perubahan dan dia senantiasa bersama dengan mereka bahkan bergabung dengan mereka dalam lembaga-lembaga baik itu lembaga pemerintah ataupun lembaga swasta duduk bersama mereka dengan ahlul bidah tidak ada lagi nasihat berkasih sayang bahkan berseminar membuat seminar pertemuan ini dan itu rapat bersama dan seterusnya duduk bersama Lulu Bida tenggelam di dalamnya. Lalu dia mengatakan dia dai sunnah. Bahkan mukallidun para ahli ta'assub taklid yang mengelulukan dan mengagungkan bahwa dia adalah alim ulama. Dia memiliki hikmah karena dia bisa menggabungkan antara sunnah dan bisa bermuamal dengan pemerintah, bisa bermuamalah dengan tokoh-tokoh pada sallallahu salam alafia berarti dia ini orang yang hakim, yang lemah lembut dan bijaksana dalam dakwah. Naudzubillah. Ini subhat, talbis. Nah, maka perhatikan usul yang kesembilan ini. Ahlus sunnah dakwah mereka sepakat ijma ulama menjauhi munabadah, menjauhi ahlul bidah dan mentahdir mereka. Tidak bermajelis dengan mereka. Kita perhatikan para fikum kata beliau wahadad da'bu min ahlil bidah fi hadzal zaman. Inilah kebiasaan ahlul bidah di zaman kita sekarang. Yaitu ahlul bidah yang terdahulu juga melakukan demikian. Sama sampai sekarang. Wa bihadzal amal turawwiju bid'ahum dengan amalan dengan cara ini. Berkata-kata dengan sunnah, berpenampilan dengan sunnah, dengan cara ini mereka bisa menyusupkan bidah-bidahnya. Nah, sehingga bidah itu bisa masuk dalam hatinya kaum muslimin masuk di hatinya para salafiyin, ahlus sunnah, yang pemula ataupun yang sudah senior, sudah berdakwah, bisa masuk bidah itu ke dalam fikirnya, masuk ke dalam hatinya melekat, akhirnya terjadi subhat, berselisihlah dengan saudara-saudaranya yang lain. Yang memiliki kecemburuan untuk menjernihkan sunnah dan memiliki giroh yang tinggi dan kuat, sebagaimana para salaf berpecah. Akhirnya semuanya dituduh semua perpecahan, semua salafi ahlu tafriqah. Semua mereka orang-orang yang suka berpecah. Subhanallah. Ini tuduhan yang zalim. Kedoliman terhadap saudara-saudaranya yang memiliki kecemburuan terhadap sunnah dan kejernihan di dalam menegakkan sunnah berdasarkan wasiat dan nasihat dan praktek para salafun as-salih. Mudah barakallahu fikum. Sebenarnya kalau kita memahami usul-usul sunnah itu mudah untuk membedakan bahwa ini dai yang berkata dengan sunnah, berpenampilan dengan sunnah, berpakaian dengan sunnah, tapi dia tenggelam dalam bid'ah, tenggelam dalam syubhat, pengkaburan. Nah, sekarang ada talbis. Jadi perlu kita ketahui kaidah dalam Islam bahwa sesuatu kelompok atau pemikiran semakin subhat, semakin samar, itu bahayanya semakin lebih besar daripada kelompok yang sudah jelas kesesatannya, kekafirannya, atau pemikiran yang sudah jelas kesesatannya dan penyelewengannya. Ya. Dan ini merupakan sesuatu yang telah difahami oleh salaf. Syekhul Islam Ibn Taimiyah menyebutkan dan para ulama-ulama kita di zaman sekarang Ahlus Sunnah menukilkan Ya. Imam bahkan dari zaman Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Ya, jauh sebelum Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di abad ke-8. Ya. Imam Ahmad bin Hanbal di abad ketiga. Jauh. Syekhul Islam telah menukilkan. Jahmiyah misalnya dengan ahlu tafwid. Ini contoh yang dicontohkan oleh Syekhul Islam. Jahmiyah kelompok yang sudah jelas kesesatannya bahkan kekafirannya disepakati ulama. Menghapus nama-nama Allah mengingkarinya. Adapun ahlu tafwid orang yang tidak menghapus nama Allah tetap dia tidak mau dia berserah diri diam tawakuf tidak beriman tidak mengingkari juga maka ini kesamarannya lebih samar daripada Jahmiyah. Maka kata Syekhul Islam, Ahlu Tafwid jauh lebih berbahaya terhadap Islam dan kaum muslimin daripada Jahmiyah. Dan seterusnya barakallahu fikum menjadi sebuah kaidah bahwa semua pemikiran atau kelompok yang lebih samar kesesatannya, talbisnya, pengkaburannya, maka lebih berbahaya daripada kelompok-kelompok yang sudah jelas. Maka saya katakan, kita katakan kelompok Ikhwanul Muslimin, kelompok Hizbut Tahrir, ya, HTS dan sebagainya itu sudah jelas kesesatannya. Sudah jelas dolalat dan inherofatnya sudah jelas. Namun yang lebih berbahaya dari semua itu adalah kelompok-kelompok yang mengenamakan dirinya dengan penamaan sunnah salafi. Berbicara dengan sunnah, berpakaian dengan sunnah, namun memiliki talbis pengkaburan terhadap manhaj. Ya. Seperti misalnya dia taat dengan penguasa. Ya. Dia menggembar-gemborkan taat dengan penguasa. Usus, asas, prinsip sunnah, benar. Wajib mendengar taat dengan penguasa. Tetapi dalam hal ini, dia tafrid, bermudah-mudahan, bergampang-gampangan, melalaikan, yaitu lepas, dekat dengan penguasa dan mengikuti seluruh kegiatan-kegiatan penguasa dalam hal-hal yang menyelisihi sunnah seperti harus duduk bersama alul bid'ah terus menerus dari satu majelis ke majelis yang lainnya dalam keadaan dia mentahdir hizbi mentahdir misalnya Ali Hasan ya mentahdir Ali Hasan Al Halabi tapi dia duduk terus bermajelis dengan orang-orang yang membela Ali Hasan Abul Hasan ini talbis nah tapi dia berlagak bahwa dia adalah hakim ya seperti dai-dai yang seperti ini yang dari dulu asy-syekh Syekhuna Muhammad bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah mengatakan dai-dai yang kornuhu mungkasirun kadin kasara kadin kasara kornuhu mundu zaman yang sebenarnya tanduknya sudah patah sejak dulu apalagi di zaman sekarang bukan saja patah habis tanduknya hilang Nah, dai-dai ini yang lebih samar subhatnya daripada kelompok-kelompok yang saya sebutkan tadi Ikhwanul Muslimin, Hizbut Tahrir dan yang sebagainya, Sururi, Haddadi, Turofiyin. Nah, dia lebih samar. Kenapa? Karena dia mentahdir Ali Hasan Ihya Uturaf bersamaan dengan itu dia bermajelis duduk terus bersama dengan alasan dakwah dakwah dakwah. Mana dakwah Anda? Mana talbis ya mulabis? Nah, ini yang dimaksud oleh Syekhana. Dari dulu tanduknya telah patah, apalagi di zaman sekarang yang lebih parah lagi. Nah, telah patah seluruh tanduknya. Tetapi para ikhwan salafiyin, naam, aneh Ya, mungkin karena zaman semakin jauh semakin kurang ilmu, semakin banyak subhat, semakin kurang hubungan dengan para ulama. Ya. Atau karena semakin megahnya dunia ini terpengaruh dengan uh, kemegahan fasilitas dunia, fitnah dunia, fitnah perempuan, fitnah harta. naudzubillah fitnah teman. Lalu kemudian ya, terjatuh, berubah, naam, ya, kemudian melakukan merajut hubungan ukhuwah, melakukan suluh, perdamaian dengan dai-dai yang mulabis seperti ini, yang sangat jelas talbisnya, bahkan dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala setelah terjadi upaya untuk merajut ukhuwah itu, Allah Subhanahu wa taala tunjukkan lagi penyelewengan yang dia lakukan dan ternyata dia rujuk dan menulis tapi belum menjadi pelajaran. Belum belum lagi menjadi pukulan. Masih saja terus menunggu, menunggu, menunggu. Bersamaan dengan itu, satu demi satu terus nampak penyelewengan-penyelewengan itu. Ikhwani fiddina tapi tidak menjadi pukulan untuk kemudian sadar. Nah, yang sebenarnya ini sudah jelas. Yang Syekhona Muhammad bin Hadi telah mengatakan kading kosara, kading kasara, kornuhu mundu zaman. Saya hadir di rumah beliau. Ketika beliau mengucapkan hal itu dan para asatidah. Banyak. Semua mendengarkannya. Itu dulu. Mungkin 10 tahun lebih yang lalu. Ya. Kurang atau lebih. Bagaimana dengan sekarang? Fala haula wala quwata illa billah. Namun subhat bahwa dia orang yang taat dengan hukam, taat dengan pemerintah. Naam. Tapi para ulama memiliki usul taat dengan pemerintah tapi mereka tidak masuk ke dalam-dalamnya lalu kemudian menggugurkan prinsip-prinsip sunnah bahkan dalam perkara akidah naudzubillah dalam perkara sunnah digugurkan prinsip-prinsip itu nah ini subhat Imam Ahmad para ulama di zaman kita sekarang zaman terdahulu sampai sekarang mereka takut untuk dekat dengan para sultan para penguasa Nah, ditawari dengan ini ini, tidak mau mereka. Tapi bukan berarti mereka diam, terus berdakwah. Dan diantara hikmahnya, kalau merap, mengapa mereka takut? Karena kalau dekat, terlalu dekat, nanti tidak bisa berbicara. Dibungkam mulutnya dengan jabatan, dengan harta, dengan kedudukan dan sebagainya. Akhirnya tidak punya tegas. Apalagi kalau memang dasar karakternya seseorang yang diciptakan oleh Allah dengan keadilan dan hikmah dari Allah memang karakter dasarnya lembek, lemah. Lebih-lebih lagi. Para ulama saja yang tegas. Ya, mereka tidak berani. Ini subhat ikhwanul ikhwan fidin azakumullah. Naam, karena dilihat masa dia salah, dia bersama dengan kepala uh, gubernur misalnya atau menteri atau dia bersama dengan bupati atau dia bersama dengan ini dan itu ini menunjukkan dakwanya hikmah subhanallah ya jahil mana hikmah ya kalau seandainya dia tunjukkan hasil dakwanya ini berubah dia duduk bermajelis seorang menteri semangat dengan ilmu masya Allah mendawakan sunnah mengangkat celananya di atas mata kaki, memelihara jenggotnya. Ini misalnya. Ada ada tanda-tanda dohir lahiriah yang nampak. Meninggalkan kesirikan ini dan itu. Meninggalkan bidah-bidah ini dan itu. Mana? Tidak ada asar. Ini menunjukkan Anda tidak berdakwah. Anda mendekat masuk dalam lembaga-lembaga yang di situ para hizbiyun, ahlul bid'ah, Anda duduk bersama dengannya yang Anda sendiri mentahdirnya. Ya, Anda masuk di dalamnya dengan alasan dakwah-dakwah, hikmah-hikmah. ditambah lagi dengan oh pondok pesantren ya miliknya nampak dibangun tiga tingkat empat tingkat lima tingkat fasilitasnya megah subhanallah semua orang bisa melakukan hal itu. Bukan cuma anda. Halus sunnah semua bisa melakukan hal itu. Para asatidah. Namun. Tidak demikian mengukur kebenaran. Al-haq. Tidak diukur dengan itu. Dengan fasilitas. Dengan banyaknya santri. lah abadan. Tapi kebenaran diukur dengan dalil. Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salaful ummah dengan contoh dari para imam-imam Sunnah. Jelas. Adakah Imam Ahmad melakukan itu? Adakah Syekhul Islam Ibn Taimiyah melakukan itu? Adakah para imam-imam di zaman sekarang bahkan melakukan hal itu? Kalau dicontohkan sebagian Syekh di Lajnah Daimah, Syekh Khalif Fauzan dan sebagainya, ya miskin. Itu namanya Anda menuduh Syekh. Mana? Beliau ha, seperti kalian, seperti Anda. Duduk bersama lul bidah, menakan dauro bersama lul bidah. Ha? Lah. Tidak sama barakallahu fikum. Ini pengkaburan dan talbis terhadap umat. Ya. Jadi ini penting untuk kita peringatkan kepada ahlu sunnah wal jamaah. Barakallahu fikum. Dan di sini Syekh Abdul Salam Barjas rahimahullah taala telah mengingatkan kita dan menukilkan ucapan Imam Ibnu Battah rahimahullah dalam kitabnya Al-Ibanah dari Mufaddal Ibni Muhalhal beliau salah satu thiqat orang yang terpercaya para ulama ashabus sunnah beliau mengatakan "Lau kana sahibul bid'ah idza jalasta ilaihi yuhaddithuka bi bid'atihi hadzartahu wa farrarta minhu" walakinahu yuhaddithuka bi sunnah fi buduwi majlisihi thumma yudkhil alayka bid'atahu fala'allaha talzam qalbaka famata takhruju min qalbika Nah, perhatikan lalu kita bandingkan nanti dengan sikapnya si dai yang ter, telah patah tanduknya ini tadi dan yang semisalnya. Nah, kata beliau, kalau pemilik ahlul bidah itu duduk kepadamu, ahlul bidah lalu dia menceritakan bid'ahnya kepadamu, pasti engkau lari. Ya kan? Pasti engkau akan menjauh darinya. Tetapi alul bid'ah itu bercerita kepadamu bukan bid'ah yang dia ceritakan, tapi dia akan ceritakan kepadamu sunnah, hadis-hadis sunnah. Agar apa? Agar kamu mendekat. Talbis. Tidak mungkin dia langsung menyebutkan bid'ah-bid'ahnya. Di awalnya dia menampakkan sunnah-sunnah. Kemudian setelah itu Sedikit demi sedikit kata beliau, yudkhil alaika bid'atahu. Dia masukkan sedikit-sedikit bid'ahnya dalam kolbumu, pelan-pelan. Fala'allaha talzam kolbaka. Jangan-jangan dengan itu bisa bid'ah itu menetap dalam hatimu. Lalu kalau sudah masuk dalam hatimu, famata takhruj. Kapan dia akan keluar? Kapan bid'ah subhat itu akan keluar? Subhanallah. Ini ucapan imam besar, imam sunnah yang dinukilkan oleh Imam Ibnu Battah dalam kitabnya Libanah rahimahullahu taala. Naam, demikian pula beliau menukilkan sikap Al-Imam Ibnu Tawus rahimahullahu taala tabi'iyun jalil. Naam, beliau satu hari duduk-duduk faja'a rajulun minal mu'tazilah, maka datang seorang alul bidah dari mu'tazilah lalu dia berbicara. Fa adakhala Ibnu Kaisan asbi'aihi fi udunai. Maka Ibnu Kaisan memasukkan jari telunjuknya di kedua telinganya, ditutup telinganya. Wa libnihi dan juga beliau berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, adkhil asabi'aika fi udhunaik." Masukkan kedua telunjukmu dalam kepada telingamu dan tutup keras-keras, wasdud. Wala tasma min kalamihi syai'an. Jangan kau mendengarkan sedikit pun dari ucapannya. Qala Ma'mar, yakni annal qalba dha'ifun. Imam Ma'mar bin Rosid mengatakan karena sebab hati itu lemah. Coba lihat sikapnya ahlus sunnah. Apakah mau duduk dengan alul bidah? Mendengarkan ucapan mereka walaupun itu mereka berbicara dengan sunnah. Lah, mereka suruh menutup telinganya. Anaknya pun disuruh tutup telinganya. Nah, ini sikap siapa? Imam Ibnu Tawus rahimahullahu taala yang diceritakan oleh Imam Ma'mar dan dinukilkan oleh Ibnu Battah dalam kitabnya Al-Ibanah rahimahullahu taala. Nah, juga beliau menyebutkan azar-azar yang semisal dengan ini seperti yang dikeluarkan Imam Abdul Razak. Beliau berkata tentang dirinya, Imam ya Abdul Razak pemilik musonaf. Qala li Ibrahim ibnu Muhammad bin Abi Yahya, pernah berkata kepadaku Ibrahim bin Muhammad bin Abi Yahya, dia adalah salah satu tokoh Mu'tazilah. Aral Mu'tazilah indakum kathiran. Kata si Mu'tazilah ini Ibrahim bin Muhammad bin Abi Yahya dia mengatakan kepada ya ulama sunnah, dia katakan aku melihat bahwa Mu'tazilah di sisi kalian banyak. Ya. Maka kultu sahabat e, Imam Abdul Razak As-Sunani mengatakan, "Na'am, iya. Banyak Mu'tazilah di tengah-tengah kami." Wahum yaz'umuna annaka minhum. Dan Mu'tazilah-Mu'tazilah itu mengatakan bahwa engkau adalah bagian dari mereka. Subhanallah. Ya. Jadi Ibrahim ibni Muhammad ibni Abi Yahya ini bagian dari Mu'tazilah, tapi untuk menyembunyikan kemutazilannya ini, bid'ahnya ini, dia katakan kepada Imam Abdul Razak, saya melihat di tengah-tengah kalian banyak Mu'tazilah berkedok. Subhanallah. Ya, tetapi Imam Abdul Razak tegas dan mengatakan bahwa orang-orang Mu'tazilah itu mengatakan engkau bagian dari mereka. Kalau apalah tadkhul ma'i hadal hanut hatta ukallimuka ah, hatta ukallimaka lalu Ibrahim ibn Muhammad Mu'tazili ini berkata wahai Abdul Razak tidakkah kita duduk dulu di warung ya di warung ini untuk bercerita sedikit duduk perhatikan ya apa jawaban Al-Imam Abdul Razak As-Sun'ani rahimahullah qala qultu la aku katakan la tidak aku tidak mau duduk bersamamu kalau lima? Kata Ibrahim Mu'tazili ini, kenapa? Qultu li annal qalba dha'ifun wad dinu laisa liman ghalabah. Aku menjawab karena hati itu lemah dan agama bukanlah menang-menangan. Ya. Subhanallah bagaimana imam besar dalam para salaf dalam mempraktikkan manhaj. Ya. Mereka tidak mau padahal mereka itu telah mengucapkan ucapan sunnah. Naam. Barakallahu fikum. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Bagaimana ketika bertamu padanya ya seorang tokoh ya yang berpaham khalqul Quran. Al-Quran itu makhluk. Daud Ad-Dhahri atau yang lainnya. Lalu datang mengetuk pintunya Imam Ahmad. Kemudian dibuka oleh anaknya. Saleh Ibn Abdullah Ibn Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah. Lalu dia mengatakan kepada abinya ada tamu. Kata abinya siapa? Dia mengucapkan dia adalah Daud al zahiri atau yang lainnya. Kata Imam Ahmad suruh pulang, Abi tidak mau ketemu karena dia berpaham Al-Quran makhluk. Maka Soleh kembali mengunjungi tamu itu dan menukilkan apa yang diucapkan oleh abinya dan si tamu itu bersumpah demi Allah atas nama Allah bahwa dia tidak berkeyakinan demikian. Dia tidak mengatakan Al-Quran makhluk. Masuklah kembali Soleh dan menyampaikan kepada ayahnya Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Namun Imam Ahmad mengatakan, suruh pulang aku tidak akan ketemu dengannya karena saudaraku temanku yakni Imam Abu Zur'a Ar-Razi rahimahullah, teman Imam Ahmad bin Hanbal, guru dari Imam Bukhari, guru-guru mereka. Mereka adalah guru-guru Imam Bukhari. Abu Hatim Ar-Razi menyampaikan kepada saya tentang dia. Bahwa dia memiliki paham Al-Quran makhluk. Dan aku lebih percaya saudaraku daripada dia punya kepentingan untuk berdusta. Subhanallah, alul bidah ini suka berdusta. Ya. Rela untuk berdusta, untuk menipu umat. Naam. Bandingkan sikap-sikap para ulama sunnah ya dengan sikap sebagian para dai-dai yang saya sebutkan tadi ini yang sepantasnya untuk digelari dengan ya kading kasar kading kasar kornuhu atau kornun maksur. Ya, tanduk yang patah. Barakallahu fikum. Fana sallallahu salamata wal afiyah kita bandingkan dengan bermudah-mudahannya kemudian jatuh rujuk kemudian setelah itu rujuk ya tapi umat tidak jerah-jerah ya Naam, fana nasallallahu salamata wal afiyah. Wallahu taala alam bisawab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 dan jika ada kesalahan maka itu semata-mata dari saya pribadi dan saya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhiru al-kalam wabillahi taufik walhamdulillahirabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.